Yang pertama adalah ma'rifatullah. Yang kedua adalah ma'rifatu nabiyhi. Kemudian beliau menyebutkan yang ketiga. Ma'rifatu dinil Islam. قال العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى قوله معرفة دين الإسلام إيه هذا خلاص يا إخوان ها sampai di mana ulun bil adillah nah wa hadha ad islami Dan ini adalah agama Islam. Yang dimaksudkan adalah mereka-mereka yang berada di atas jalan nabi-nabi mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula kaum muslimin secara khusus yaitu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti beliau dan berada di atas syariatnya. Maka inilah yang disebut dengan agama Islam itu. Huwa dinul maqbulu indallahi an-nafi'u li sahibi. Inilah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi pemeluknya Qala Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhai Allah adalah Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 19. Waqala dan Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi al islami dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari selain Islam satu agama ya jadi menunjukkan bahwa di sana ada agama-agama yang lain selain dari Islam dan setiap yang dianut oleh seseorang itu disebut dengan agama. Kullu ma yadinul insanu bihi fahuwa din. Setiap apa yang diyakini oleh seseorang, setiap apa yang dijadikan prinsip oleh seseorang, yang dijadikan keyakinannya, maka itulah agama. Ya. Nah, barang siapa yang mencari selain dari Islam itu agama, Selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yuqbala minhu. Maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi di akhirat. Merugi secara mutlak. Al-khusranul mutlak. Dan mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Karena akhirnya adalah kekufuran. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته dan Islam inilah yaitu Islam yang telah Allah menjadikannya sebagai anugerah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 Al-yawma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dinan. Dan aku telah ridha. Islam itu menjadi agama kalian. Maka telah sempurna agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka inilah Islam. Islam yang sempurna yang tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Dan mereka tinggal menjadikan rujukan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi ummah Ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairi wala ila nabiyyin ghairi nabiyhim salawatullahi wa salamu alaihi di mana Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak lagi butuh kepada seorang rasul kecuali rasul mereka sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak lagi butuh kepada satu ajaran satu agama kecuali agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis panjang yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yunzira ummatahu ala syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah seorang nabi sebelumku melainkan merupakan satu kewajiban atas mereka untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan memberikan peringatan dari kejahatan-kejahatan yang dia ketahui diberikan peringatan kepada umatnya nah diberikan peringatan tentang kejahatan-kejahatan yang akan terjadi, yang sedang terjadi sampai umat-umat terdahulu mereka pun telah diperingatkan dari nabi-nabi mereka tentang bahayanya dajjal. Fitnah yang besar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Tabrani beliau mengatakan, "Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa qad dzakara lana minhu ilman." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung pun yang membulak-balikkan sayapnya di udara melainkan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Islam sempurna. Ya. Maka barang siapa yang menyangka bahwa di sana ada satu ajaran Barang siapa yang menyangka bahwa di dalam Islam ada satu perkara yang dianjurkan tapi tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka sungguh dia telah menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna, tidak menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Darul Hijrah, Al Imam Malik bin Anas Barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu, maka sungguh dia telah mengkhianati risalah dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al islamu dinan." Lalu beliau mengatakan, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunul yawma dina." Apa-apa yang ketika ayat itu turun tidak menjadi ajaran, tidak menjadi agama, tidak dianjurkan, maka pada hari ini pun tidak menjadi agama. Nah, ini bantahan terhadap ahlul istihsanat yang suka menganggap baik perbuatan dan amalan-amalan mereka, mm, melakukan berbagai macam amalan-amalan yang tidak diajarkan dan tidak dianjurkan, kecuali apa yang disetujui oleh hawa nafsu mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man istahsana faqad syara'." Barang siapa yang menganggap baik perbuatannya, dalam keadaan amalan itu tidak berdasarkan dalil minal kitab wa sunnah, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Lalu beliau mengatakan bil adillah. Qauluhu perkataan al-muallif bil adillati dengan dalil-dalil. Jam'u dalilin. Adillah jamak dari dalil. Wa huwa ma yurshidu ilal matlub. Yaitu yang membimbing kepada apa yang dikehendaki. Itu namanya dalil. Ya. Nah. Kita ingin pergi ke rumah salah seorang keluarga. Lalu kemudian kita bertanya, rumah si fulan ini di mana? Maka orang mengatakan, kalau kamu sudah sampai di tempat ini, kamu turun di terminal, kemudian setelah itu kamu naik angkot ke sini, kemudian belok kanan, kemudian seterusnya sampai kepada tempat yang dituju. Maka orang yang menjelaskan ini dinamakan dalil. Karena dia yang memberikan bimbingan kepada apa yang diminta. Nah, orang yang memberikan nasihat agar orang itu berbuat kebaikan juga disebut dalil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adalu alal fa alal khairi kafailihi. Dalam riwayat Imam Muslim bahwa yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Nah, wal adillatu ala ma'rifati dzalika wa aqliyatun. Dan dalil untuk mengenal perkara-perkara tersebut mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil baik secara sam'iyah maupun secara akliyah ya atau dengan istilah yang lain baik secara nakliyah atau secara akliyah dalil nakli dan dalil akli Fasam'iyatu maka dalil sam'iyah atau nakliyah mathabata bil wahyi yaitu yang telah tetap dengan wahyu wa huwal kitab was sunnah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aqliyatu ma thabata bin nadhari wa ta'ammul. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang ditetapkan dengan an-nazar. Dengan melihat dan memperhatikan. Wa ta'ammul. Yani apa mengecek, memperhatikan, cek dan recek begitu. Ya, menjalankan akalnya untuk membenarkan. Kan tetapi ikhwan fiddin azakumullah, akal tidak berdiri sendiri. Akal itu di bawah dari wahyu. Dan akal itu harus tunduk kepada wahyu karena wahyulah yang utama. Nah, dan tidak diperbolehkan seseorang menetapkan sesuatu tanpa dalil dari Al-Quran Sunnah dengan alasan ini dengan akal semata. al aqlul mujarrad. Ataukah menyatakan apabila bertentangan antara nakli dan akli maka didahulukan akal karena akal adalah sumber dari segala sesuatu. Ini juga batil min kalami ahlil bid'ah min ahlil kalam wal asyairah wal mu'tazilah. Naam. وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbanyak menyebutkan jenis ini di dalam kitabnya. Fakam min ayatin qala Allahu fiha. Maka demikian banyak atau berapa banyak, ini maksudnya sedemikian banyaknya dari ayat Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan padanya wa min ayatihi kadza wa kadza wa hakadza dan di antara ayat-ayat Allah demikian dan demikian an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayati wa min ayatihi. Inna fi dzalika la ayat. Demikian banyak penyebutan ayat-ayat tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Agar kemudian seorang itu mau memikirkan. Ha? Afala yanzurul insanu ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa musibat perhatikan Naam wa hakadha yakunu siyaqul adillatil aqliyati ad-dallati 'ala Allah taala demikianlah ya menyebutkan dalil-dalil akal yang menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wa sallam bil adillati sam'iyyah. Adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil nakli. Famithlu qaulihi ta'ala, maka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa qalu dan firmannya, wa ma Muhammadun illa rasulun. Qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad yang melainkan beliau adalah seorang rasul. Dan sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Dan di dalam hadis lebih banyak lagi tentang kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bil adillatil aqliyah bin nadhari wa ta'ammul. Dengan dalil-dalil secara akal yaitu dengan memperhatikan dan mengecek fima atabihi minal ayatil bayyinat dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat yang jelas ya yang disebut oleh kebanyakan orang dengan istilah mukjizat dan istilah ayat lebih baik daripada istilah mukjizah. Karena mukjizah ya terkadang selain nabi pun mampu yang demikian. Nah, maka istilah ayat itu lebih baik. Menunjukkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mukjizat terkadang dari syaitan. Naam. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan kerasulannya. Allati a'zamuha kitabullahi azza wa jal. Di mana tanda kekuasaan dan tanda-tanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah kitab Allah azza wa jal. Al-Qur'anul Karim. Bagaimana mungkin seorang yang ummi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya, bukan di karangan orang yang jagoan dalam ilmu syair, bisa mengungkapkan kata-kata yang demikian indah. Ya. Bagaimana mungkin? Tidak benar apa yang dikatakan oleh mereka. In hadza illa qaulul bashar. Apa kata Allah? Sauslihi sakar. Wa ma adraka ma sakar. Allah Subhanahu wa taala mengancam yang menyatakan ini perkataan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan siksaannya, sakar. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala tidak seperti perkataan manusia. firman Allah Subhanahu wa taala jauh dan lebih indah, lebih sempurna dibandingkan dengan buatan manusia, syair-syair manusia, gubahan-gubahan manusia, walaupun digubah oleh seorang ahli syair pun. Naam. Dan ini telah diakui oleh bangsa Arab sampai dari kalangan orang-orang musyrikin pun mereka terheran-heran mendengarkan Al-Qur'anul Karim tercengang. Ya, ahli syairnya mereka begitu mendengarkan Al-Qur'anul Karim hanya dibacakan oleh Rasulullah 13 ayat dari surah Fussilat. Dalam keadaan dia kebingungan. Sampai menyatakan saya adalah orang yang paling ahli dalam syair. Tapi saya yakin itu bukan syair. Tapi saya tidak tahu itu apa. Demikian indahnya. Kata-kata itu. Hmm? Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kalian tidak akan mampu melakukan. Nah. Sebab kalamullah lebih agung, lebih afdal, lebih tinggi pahalanya dan lebih besar kemuliaannya dibandingkan satu pun dari kalangan seluruh dari perkataan bashar, manusia, makhluk. Ya. Maka tidak benar pula apa yang dikatakan oleh kelompok atijania sufia Di mana mereka mem membuat-buat model-model solawat. Ada yang disebut dengan solawat, solawat al-fatih. Istilah mereka solawat pembuka. Nah, Allahumma salli salatan taman dan seterusnya. Ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa. Wa kada wa kada wa kada disebutkan. Hmm. Kata dia barang siapa yang membaca solawat ini. Sebutkan oleh pemimpin Tijaniyah bahwa suatu hari aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mereka ini ah, dari kalangan sufiah paling mudah menurut persangkaan mereka paling mudah bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Nah, dan macam-macam yang ceritakan. Ada yang dusta dan ada yang ketemu dengan syaitan tapi ngakunya Rasulullah. Ya, Lalu kemudian diajarkanlah berbagai wirid-wirid. Kata Tijani ini salah satunya adalah salawat Al-Fatih. Bahwa aku ketika bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi dalam mimpi itu. Hmm, agar hendaknya engkau selalu membaca salawat Al-Fatih itu. Lalu kata Tijani ini, lalu aku bertanya kepada dia, apa keutamaannya membaca salawat Al-Fatih ini? Kata dia satu kali membaca salawat al-fatih itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran tamat selama sebanyak enam kali. Sebanyak enam kali. Ini pada mimpi pertama. Setelah itu mimpi lagi yang kedua. Ya. Mimpi kali yang kedua. Aku bertemu lagi dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian aku pun dikabari lagi darinya bahwa orang yang membaca satu kali salawat al-fatih ini itu lebih baik dan menyaingi dengan setiap tasbih yang ada di alam, setiap zikir yang ada di alam, setiap takbir yang ada di alam, tahmid, tahlil dan lebih dan menyaingi orang yang membaca Al-Qur'an 6000 kali. 6000 kali. Hada kufrun sarih. Kekafiran, kufuran yang jelas. Kebodohan. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Bukhari dari hadis Ali bin Abi Thalib khairukum man ta'allama al Quran wa allama. sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitabullah maka dia mendapatkan satu kebaikan satu kebaikan itu sama dengan sepuluh kebaikan. Dijadikan sepuluh kebaikan oleh Allah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Tapi alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Satu huruf. Satu huruf yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keutamaan. Maka ikhwan din azakumullah Itulah firman-firman Allah. Lebih mulia dari seluruh perkataan makhluk. Naam. Sampai di mana ini, Hah? Naam. Al-mustamilu alal akhbari sadiqatin nafi'ah. Yang mengandung khabar-khabar yang benar, yang bermanfaat. Wal ahkamil muslihatil adilah. Dan hukum-hukum yang mendatangkan kebaikan dan adil. Wa ma jara ala yadaihi min khawarikil adat. Dan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang terjadi yang di luar kebiasaan. Wama hmm? Wa akhbara bihi min umuril ghaib dan apa yang beliau khabarkan dari perkara-perkara gaib allati la tasduru illa an wahyin yang tidak berasal kecuali dari wahyu wallati saddaqaha ma waqa'a minha ha allati la tasduru illa an wahyin wallati saddaqaha ma waqa'a minha yang tidak bersumber kecuali dari wahyu dan yang membenarkannya apa-apa yang terjadi dari perkara-perkara yang luar biasa tersebut. Wallahu alam bisawab. Ilahuna ya ikhwan.